Di mana kenikmatan Islam dan juga iman ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia bagi orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan dan juga keislaman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Salawat dan salam Allah swt kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini InsyaAllah kita akan bersama-sama membahas tentang penjelasan dari rukun iman yang keempat. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tiga rukun iman yang pertama. Yang pertama adalah rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Pada sore hari ini kita masuk pada rukun yang keempat dari rukun-rukun iman yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini secara bahasa artinya adalah utusan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Siapa mereka? Rasulullah Mereka adalah manusia Yang telah Allah pilih Untuk menjadi Pembawa risalah Dari Allah SWT Kepada manusia Mereka ini adalah para rasul, para utusan Allah Swt. Dan di antara rukun iman adalah beriman dengan para rasul-rasul tersebut. Dan tidak akan sah keimanan seorang muslim, seorang hamba kecuali dengan beriman kepada para rasul. Barang siapa yang beriman dengan seluruh rukun iman akan tetapi dia mengingkari salah satu dari rukun iman Misalnya mengingkari beriman kepada Rasulullah para para utusan Allah maka keimanannya tidak sah. Keimanannya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisal birra an wallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu kamu memalingkan mukamu ke arah timur maupun ke arah barat. Akan tetapi yang dinamakan dengan albir, kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada para kepada kitab dan juga kepada para nabi. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang namanya kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab dan juga kepada para nabiin, kepada para nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk rukun iman, termasuk pokok-pokok keimanan adalah beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi." والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا yang artinya wahai orang-orang yang beriman berimanlah kalian kepada Allah berimanlah kalian kepada Rasulnya berimanlah kalian kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya itu Al-Quran dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maka barang siapa yang kufur mengingkari tidak beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan juga para rasulnya dan juga hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh barang siapa yang kufur mengingkari Allah kufur dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Menunjukkan tentang wajibnya seseorang beriman kepada para para rasul. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menjelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian bertanya tentang beberapa pertanyaan. Bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Bertanya tentang iman, apa itu iman? Bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ketika beliau SAW ditanya tentang apa itu iman, maka beliau SAW mengatakan, Al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Kata beliau SAW Yang namanya iman Itu adalah engkau beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitab-kitabnya Kepada para rasulnya Kepada hari akhir Dan juga engkau beriman dengan takdir Yang baik maupun yang buruk Beliau menyebutkan Enam rukun iman Dan juga ijma' para ulama Kesepakatan para ulama' mereka mengatakan bahwasanya wajib dan termasuk rukun kita beriman dengan rasul-rasul Allah Swt. wa Artinya tidak ada di antara ulama yang mengeluarkan iman kepada rasul ini dari rukun iman. Semuanya mengatakan ini adalah rukun di antara rukun-rukun iman. Tidak sah iman seorang hamba kecuali dengan beriman kepada para rasul. Bagaimana cara untuk beriman dengan para rasul Allah Swt bagaimana cara beriman dengan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beriman kepada para rasul yang pertama adalah meyakini bahwasannya kenabian dan juga kerasulan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menjadi nabi, bisa menjadi rasul ini adalah pilihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena warisan. Artinya tidak setiap orang yang menjadi nabi kemudian bisa mewariskan kenabian tersebut kepada keturunannya, tidak. Jadi kenabian dan kerasulan bukan didapatkan dengan warisan. Demikian pula tidak didapatkan dengan usaha sendiri. Berusaha beribadah semaksimal mungkin supaya bisa menjadi seorang nabi, tidak. Kenabian dan juga kerasulannya adalah pilihan langsung dari Allah Swt Bukan warisan dan juga bukan diusahakan. Allah Swt berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah mengatakan, Allah telah memilih dari para malaikat para utusan wa minan nas dan juga dari manusia. Allah mengatakan yastafi, artinya memilih. Allah memilih dari kalangan malaikat dan juga kalangan manusia menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Allah yang memilih. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemana Allah SWT akan meletakkan risalahnya. Siapa yang akan Allah pilih menjadi Rasul, itu Allah SWT lebih mengetahuinya. Kemudian yang kedua, di antara cara beriman kepada para Rasul Allah SWT adalah meyakini bahwasanya para Rasul adalah manusia yang paling sempurna. Paling sempurna ilmunya, paling sempurna amalannya, paling sempurna akidahnya, dan juga paling sempurna fisiknya. Di antara cara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahasa mereka adalah manusia yang paling sempurna, baik ilmunya, amalnya, akidahnya, keimanannya, maupun juga fisiknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak mensifati para rasulnya dengan sifat-sifat yang baik, yang menunjukkan tentang kesempurnaan mereka. Allah mensifati Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang banyak bersyukur, abdan syakura. Seorang hamba yang banyak bersyukur. Allah mensifati Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau adalah halimun awwahun munib. Beliau adalah seorang hamba yang pemaaf. Awwah yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati Rasulullah SAW di dalam Al-Quran bahasanya beliau berada di atas akhlak yang agung. Wa inna kalaala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan Allah mensifati Nabi Yahya alaihissalam di dalam Al-Quran bahasanya beliau adalah seorang hamba yang banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala banyak memuji mereka dan menyebutkan sifat-sifat yang baik pada diri mereka. Menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menjadikan mereka manusia yang paling sempurna baik dari segi keilmuan, amalan, akidah maupun juga fisik mereka. Kemudian di antara iman kepada para rasul adalah meyakini bahasanya para utusan Allah SWT telah menunaikan amanat risalah dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak berkhianat terhadap risalah yang Allah bebankan kepada mereka. Dan mereka para rasul tidak Allah matikan kecuali setelah mereka menyampaikan seluruh risalah yang Allah bebankan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, wa kana Allahu 'azizan hakimah. Yang artinya mereka lah para rasul mubasysyirin wa mundzirin, yang tugas mereka adalah memberikan kabar gembira. Yaitu memberikan kabar gembira kepada manusia tentang balasan orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Wa mundirin dan juga memberikan peringatan kepada manusia tentang akibat orang yang tidak beriman baik di dunia maupun di akhirat. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mereka memberikan kabar gembira, memberikan ancaman supaya tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman setelah datangnya para rasul tersebut.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 Tidak ada seorang nabi sebelum Rasulullah SAW kecuali wajib baginya untuk menunjukkan umatnya semua kebaikan yang dia tahu. Kalau dia tahu ada sebuah kebaikan harus disampaikan kepada umatnya, tidak boleh disembunyikan. Demikian pula wajib bagi mereka untuk mengingatkan umatnya kejelekan yang dia tahu. Kalau dia tahu ada sebuah kejelekan, wajib bagi seorang nabi untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Menunjukkan bahasanya para nabi semuanya dari awal sampai akhir mereka telah melaksanakan amanat dari Allah Swt. Kemudian diantara keyakinan kita dan keimanan kita kepada para rasul Allah Swt. adalah meyakini bahasanya mereka adalah manusia seperti kita Memiliki sifat-sifat manusia seperti kita Mereka makan, minum Menikah Memiliki anak Sakit Meninggal Kemudian bekerja Dan juga sifat-sifat yang lain Yang dimiliki oleh manusia Jadi mereka adalah manusia seperti kita tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah basyarum mithlukum Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kalian Tapi bedanya Yuha ilai Bedanya diwahyukan kepadaku Artinya aku adalah manusia Tetapi aku diwahyukan kepadaku Aku adalah seorang Rasul Menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW Dan juga nabi-nabi yang lain Adalah manusia seperti kita Mereka makan mereka minum, sakit, sehat, menikah, memiliki anak dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Yang artinya dan tidaklah kami mengutus sebelummu, sebelummu di antara para rasul kecuali mereka kulu ya'kuluna ta'am kecuali mereka memakan makanan wayamshu nafil aswak dan mereka juga berjalan ke pasar Allah mengabarkan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad kecuali mereka memakan makanan artinya mereka manusia biasa bukan seorang malaikat atau makhluk lain yang yang tidak memakan Allah mengabarkan bahwa mereka adalah manusia yang memakan makanan dan mereka juga pergi ke pasar. Kemudian Allah mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa Dan sungguh kami telah mengutus sebelum, sebelummu para rasul dan kami telah menjadikan bagi mereka azwaja wa dzurriyyah. Kami telah menjadikan bagi mereka para istri jadi para rasul mereka juga menikah. Wa dan mereka juga memiliki keturunan. Nabi Adam menikah dan memiliki keturunan. Nabi Nuh alaihissalam memiliki istri dan juga memiliki keturunan. Nabi Lut juga demikian. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ismail juga demikian. Dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam termasuk Rasulullah SAW beliau menikah dan juga memiliki keturunan. Kemudian Allah mengatakan atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Ayub alaihissalam beliau sakit. Dan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau beliau sakit. Menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia biasa dan mereka juga meninggal. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kamu akan meninggal dan mereka pun juga akan meninggal. Dan bahkan ada di antara mereka yaitu para nabi yang dibunuh. Bukan meninggal biasa tapi bahkan dibunuh. Dan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang-orang Yahudi mereka suka membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq bighairi haqq dan pembunuhan mereka yaitu orang-orang Yahudi terhadap para nabi dengan tidak benar. Dan kisah usaha pembunuhan Nabi Isa alaihissalam kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah swt menyelamatkan beliau dan mengangkat beliau ke atas. Jadi para nabi adalah manusia biasa seperti kita. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Kemudian di antara keimanan dengan para rasul dan juga para nabi adalah meyakini bahasanya mereka maksum. Terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari dosa-dosa besar. Terjaga dari dosa-dosa besar. Dan yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang ada hukumannya di dunia atau ada ancaman di akhirat. Hukuman di dunia seperti misalnya membunuh jiwa tanpa hak. Maka orang yang membunuh jiwa tanpa hak hukumannya adalah dibunuh. Berarti di sini ada hukuman di dunia. Menunjukkan bahwa saya membunuh ini termasuk dosa besar. Mencuri ini juga termasuk dosa besar karena ada hukumannya di dunia orang yang mencuri dalam kadar tertentu maka dipotong tangannya. Ini hukuman di dunia menunjukkan bahwa mencuri ini termasuk dosa besar. Atau ancaman di akhirat. Seperti misalnya diancam tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dosa memutus tali silaturahmi. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarganya, dengan kerabatnya, maka dia tidak akan masuk surga. Maksudnya adalah bukan orang yang pertama-tama masuk surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya memutus tali silaturahmi ini termasuk dosa besar dan seterusnya. Mereka para nabi dan juga para rasul terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka terkadang ada di antara mereka yang melakukannya. Akan tetapi dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu, kemudian mereka cepat sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Dosa-dosa kecil kadang menimpa sebagian mereka yaitu para nabi dan rasul, akan tetapi dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu. Dan juga cepat sekali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Berdosa langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau pernah meminta kepada Allah sesuatu yang beliau tidak punya ilmu. Allah menjanjikan kepada beliau untuk menyelamatkan beliau dan juga keluarganya dari bencana, yaitu bencana banjir besar. Tapi ternyata anaknya, putranya termasuk orang-orang yang tenggelam. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ketika Nuh alaihissalam memanggil Rabbnya Faqala Rabbi inna ibni min ahli Maka dia mengatakan Ya Rabb Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku Wa inna wa'dakal haq dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Maka Allah mengatakan qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idhuka antakuna minal jahilin. Kemudian Allah menjawab ucapan Nuh ini, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu ini bukan termasuk keluargamu. Karena apa? Karena dia telah kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, padahal dia adalah anaknya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah itu bukan di tangan kita, bahkan bukan di tangan para nabi. Tugas mereka hanyalah menyampaikan, sementara hidayah adalah di tangan Allah SWT Di sini anak beliau sendiri tidak beriman dengan risalah Nabi Nuh alaihissalam sehingga dia dihukum oleh Allah dan tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Anakmu ini bukan termasuk keluargamu karena dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dialah adalah amalan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang jahil. Kemudian setelah itu langsung Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun kepada Allah SWT. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam setelah dinasihati oleh Allah SWT, boleh mengatakan ya Rabb Wahai Rabb saya Aku berlindung kepadamu Dari meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak punya ilmunya Wa illa taghfirli wa tarhamni Kalau engkau tidak mengampuni aku Dan juga tidak merahmati aku Aku minal khasirin Maka jadilah aku termasuk orang-orang yang merugi Langsung meminta kepada Allah Wa illa taghfirli wa tarhamni Aku minal khasirin kalau engkau tidak mengampuni aku ya Allah Dan juga tidak merahmati aku Niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi Langsung beliau meminta ampun kepada Allah Kemudian juga apa yang terjadi kepada Nabi Musa as. Ketika beliau memukul Seorang laki-laki dari kaumnya Fir'aun Yaitu Qibti Beliau memukul Ternyata terbunuh Secara tidak sengaja maksud beliau alaihissalam hanya memukul saja, tidak sampai membunuh. Maka beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah. Beliau mengatakan, "Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli." Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, yaitu dengan memukul manusia, memukul seseorang dan ternyata dia terbunuh. Aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli maka ampunilah aku. Faghfaralah maka Allah pun mengampuni beliau. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah SWT Maha pengampun dan juga Maha penyayang. Demikianlah para nabi alaihi wasallam terkadang mereka melakukan dosa kecil akan tapi dosa tersebut tidak berkaitan dengan wahyu Contoh berkaitan dengan wahyu misalnya berdusta. Ini tidak ada di antara para nabi yang berdusta. Dan cepat sekali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, beliau pernah marah ketika melihat kaumnya tidak menerima dakwah beliau, beliau marah dan kemudian melarikan diri dari kaumnya. Dan kisahnya ada di dalam Al-Qur'an. Sampai akhirnya Allah SWT berkehendak untuk menjadikan beliau di dalam perut ikan. Dan di sana beliau meminta ampun kepada Allah SWT. Allah mengampuni beliau, akhirnya beliau dikembalikan lagi ke daratan. Beliau pernah marah. Dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebutkan bahasanya beliau pernah didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy Kemudian ketika beliau berbicara dengan mereka, tiba-tiba datang seorang yang buta, yaitu Ibnu Umi Maktum. Beliau adalah seorang sahabat yang buta. Ketika datang sahabat yang buta ini, yaitu Ibnu Umi Maktum, maka Rasulullah SAW bermuka masam. Kemudian Allah tegur beliau, dan Allah menurunkan ayat, Abasa wa tawalla, anja ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka dia telah bermuka masam dan telah berpaling. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Apakah dia tidak tahu bahasanya mungkin dia datang untuk membersihkan dirinya dan seterusnya. Allah SWT mengingatkan beliau SAW tentang perbuatan ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertobat. Bahkan beliau sangat menghormati Ibnu Ummi Maktum. Kemudian diantara keimanan kita kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul-rasul Allah adalah tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan terhadap para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang paling sempurna, akan tetapi kita dilarang untuk berlebih-lebihan terhadap para rasul. Allah SWT telah mengingatkan orang-orang ahlul kitab, di antaranya orang-orang Nasrani. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ahlal kitab La taglu fi dinikum Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq Innama al masihu Isa bin Maryam Rasulullah Wa kalimatuhu Al-Qaha ila Maryam Wa ruhum minh Allah SWT mengatakan Wahai ahlul kitab La taglu fi dinikum Janganlah kalian berlebih-lebihan Di dalam agama kalian Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa kebenaran. Allah melarang ahlul kitab untuk berlebih-lebihan di dalam agamanya. Di antaranya adalah ucapan mereka tentang Isa alaihissalam. Bahwasanya Isa ini adalah anak Allah swt. Ini adalah berlebih-lebihan. Beliau adalah seorang rasul yang mulia, tetapi tidak kita katakan beliau adalah anak Allah swt. Ucapan mereka Isa adalah anak Allah ini termasuk berlebih-lebihan di dalam agama. Allah mengatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah seorang utusan Allah. Beliau bukan Allah dan juga bukan anak Allah. Beliau adalah Rasulullah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan di dalam Maryam. Artinya beliau adalah ciptaan di antara ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta dengan kalimat kun. Jadilah. Maka jadilah beliau. Wa ruhum min dan beliau adalah ruh dari Allah. Maksudnya adalah ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang ahlul kitab untuk gulu berlebihan di dalam agamanya mereka. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah swt. Ini termasuk wudhu. Dan Rasulullah SAW sendiri melarang untuk kita berlebihan terhadap beliau, mensifati beliau dengan sifat-sifat yang tidak beliau miliki. Rasulullah SAW bersabda, La tutruni Kama atratin nasara ibna Maryam Innama ana abdun Fakulu abdullahi wa rasuluh Janganlah kalian berlebihan terhadap diriku Sebagaimana orang-orang Nasrani Berlebihan terhadap Isa bin Maryam Innama ana abdun Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Faqulu Abdullah wa Rasuluh Maka katakanlah oleh kalian bahwasanya Muhammad adalah Abdullah Hamba Allah dan juga Rasulnya Kalau beliau adalah Abdullah Hamba Allah Berarti yang namanya hamba tidak boleh disembah Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat ketuhanan Kenapa? Karena beliau adalah seorang hamba Menyembah, bukan disembah Dan kalau beliau adalah seorang Rasul Maka tidak boleh dihinakan Hak seorang Rasul adalah diikuti Jadi beliau adalah seorang hamba Tidak boleh kita angkat ke derajat ketuhanan Dan beliau adalah seorang Rasul Tidak boleh kita hinakan. Jadi beliau adalah hamba dan rasulnya. Seorang hamba tidak boleh disembah dan seorang rasul tidak boleh kita maksiati. Artinya harus kita taati. Jadi di antara keyakinan kita, keimanan kita terhadap para rasul, tidak boleh kita hulu berlebih-lebihan terhadap mereka. Mereka adalah manusia biasa, mereka diberi wahyu oleh Allah, mereka adalah orang yang paling sempurna, cuma derajat mereka tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Kemudian di antara keimanan kita kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya para rasul mereka bertingkat-tingkat. Artinya derajat mereka bukan satu derajat saja. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda. Allah SWT mengatakan, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man Allah. Mereka para rasul kami telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Mereka para rasul kami telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Artinya mereka bukan derajat yang sama. Minhum man Allah, man kallamahullah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Minhum man kallamahullah di antara mereka ada Allah, ada yang Allah ajak bicara. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah diajak bicara oleh Allah. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam pernah diajak oleh Allah SWT untuk berbicara. Dan ini tidak semua Rasul. Tidak semua Rasul Allah ajak bicara. Allah SWT mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan di antara para Nabi dan Rasul yang paling afdol, yang paling mulia adalah lima orang Rasul yang dikelari dengan ulul azmi. Ulul azmi. Allah swt mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar Rasul. Hendaklah engkau bersabar wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar Rasul. Para rasul yang dikelari dengan ulul azmi. Yang mereka ada lima yang pertama adalah Nuh alaihissalam Kemudian yang kedua adalah Ibrahim Kemudian yang ketiga adalah Musa Kemudian yang keempat adalah Isa Kemudian yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima orang rasul ini adalah termasuk ulul azmi. Dan mereka adalah rasul yang paling afdal, yang paling utama di, di antara sekian banyak rasul. Dan lima orang ini, lima nabi ini disebutkan oleh Allah swt di dalam sebuah ayat. Allah mengatakan, "Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha wallazi auhayna ilaik wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Allah swt mengatakan, "Dialah Allah swt yang telah memberikan syariat kepada kalian." Telah memberikan syariat kepada kalian apa yang telah diwahyukan kepada Nuh dan juga diwahyukan kepadamu kepada Rasulullah SAW. Disebutkan di situ Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad SAW. Wa ma wasai bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan juga Isa. Allah menyebutkan dalam satu ayat lima rasul ulul azmi. Jadi mereka adalah lima orang rasul yang paling afdal di antara para rasul. Dan di antara ulul azmi ini, di antara lima orang ini, yang paling afdal adalah dua orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua nabi ini adalah khalilullah, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah qadit takhadani khalilan, kama takhada Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga Ibrahim alaihissalam adalah khalilullah, kekasih Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Apabila seorang sudah mencapai derajat khalil, ini adalah derajat yang paling tinggi. Tidak ada derajat yang lebih tinggi dari itu. Jadi Khalilullah ada dua. Rasulullah SAW dengan Ibrahim alaihissalam. Dan di antara dua Khalilullah ini yang paling afdal adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih afdal daripada Ibrahim. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamah. Sungguhnya aku adalah pemuka anak-anak Adam pada hari kiamat. Sungguhnya aku adalah pemuka tuan anak-anak Adam pada hari kiamat. Menunjukkan bahasanya beliau adalah lebih utama daripada Nabi Ibrahim as. Ketika hari kiamat di padang mahsyar, ini manusia meminta supaya para nabi memberikan syafaat. Dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa Semuanya menolak Karena mereka merasa bersalah kepada Allah SWT Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau mengatakan Ana laha, ana laha Ini adalah bagianku Ini adalah, ini adalah bagianku Artinya aku yang akan memberikan syafaat Akhirnya beliau SAW bersujud di hadapan Allah SWT Bersujud yang lama Baru setelah itu Allah mengatakan Irfa Irfa Raksak Angkatlah kepalamu Was'al tu'ta Mintalah maka engkau akan diberi Wasfa' tu syafa' Berikanlah syafaat Mintalah syafaat niscaya engkau akan diberikan kesempatan Untuk memberikan syafaat Ini menunjukkan tentang keutamaan Rasulullah SAW bahwasanya beliau yang akan Mendapatkan maqaman mahmudah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar pada hari kiamat. Jadi nabi yang paling afdal di antara nabi-nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keyakinan kita terhadap para rasul Allah Swt adalah meyakini bahwasanya para nabi dan rasul dakwah mereka satu. Dakwah mereka satu, yaitu tauhid kepada Allah Swt mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi kesyirikan. Ini adalah dakwah para nabi semuanya dari awal sampai akhir. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an wa wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kepada setiap umat diutus seorang rasul, tugasnya apa? Anik budullaha wajtani butagut Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, wajtani butagut dan hendaklah kalian menjauhi tagut. Dan yang dimaksud dengan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para rasul semuanya demikian. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang satu, mengajak manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan tauhid yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah swt. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan tentang beliau, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini pertama ucapan yang Allah yang beliau ucapkan kepada kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ila adin akhahum huda. Dan kami juga mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada Ad ke kepada kaum 'ad. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembah yang berat disembah kecuali dia. Ini ucapan Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian Allah juga mengutus Nabi Saleh kepada kaum Thamud Faqala ya qaumi ibudullah Malakum min ilahin ghairuh. Kemudian beliau juga berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah swt tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia. Jadi semua para nabi, para rasul dakwahnya sama. Intinya adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah swt dan menjauhi kesyirikan. Jadi agama mereka satu, yaitu agama Islam. Agama para nabi, dari awal sampai akhir adalah satu, yaitu agama Islam. Karena makna dari Islam, Islam artinya adalah menyerahkan diri. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tauhid. Yaitu dengan hanya menyerahkan ibadah ini kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, kita serahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan Islam wal inqiyadu lahu bitta'ah dan juga menyerahkan ketaatan hanya kepada Allah wal bara'atu minasyirki wa ahli kemudian berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan juga para pengikut kesyirikan orang-orang musyrik jadi Islam adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan diri kita atau ibadah kita kepada selain Allah siapapun dia ini dinamakan Islam oleh karena itu Allah SWT berfirman ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim as. "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Barang siapa yang membenci, tidaklah membenci millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, kecuali orang yang membodoh-bodohkan dirinya. Dan sungguh kami telah memilih dia. Dan sesungguhnya dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang soleh. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya itu Allah swt berkata kepada Ibrahim, aslim. Islamlah kamu. Qala aslam tuli rabbil alamin. Beliau berkata, yaitu Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berislam, aku telah menyerahkan diri kepada Rabbul Alamin. Ini agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dan juga Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, mereka juga berwasiat dengan wasiat keislaman. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan juga Yakub ketika mereka berwasiat kepada anak-anaknya mereka mengatakan ya bani wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian ad-din yaitu agama agama Islam ini fala tamutunna illa wa antum muslimun maka janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai orang-orang Islam fala tamutunna illa wa antum muslimun ini wasiat siapa? Wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ya'qub Menunjukkan bahwasanya agama mereka itu adalah agama Islam. Apa itu agama Islam? Agama yang mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya para nabi Itu adalah saudara satu bapak Para nabi Itu adalah saudara satu bapak Maksudnya bagaimana? Ummahatuhum syatta Wadinuhum wahid Ibu-ibu mereka lain-lain Akan tetapi agama mereka satu Wadinuhum wahid Agama mereka satu Yaitu agama Islam Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka memiliki satu ajaran yang pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi kesyirikan akan tetapi syariatnya berbeda-beda. Umat ini salat, umat yang lain juga salat. Salatnya untuk Allah. Tetapi cara salatnya lain. Umat Islam umat Islamnya Rasulullah SAW berpuasa. Dan umat-umat Islam sebelumnya, pengikut para nabi juga berpuasa. Tetapi cara berpuasanya lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kita, umat-umat Islam, pengikut para nabi dan rasul, mereka juga melakukan puasa. Tetapi puasanya berbeda dengan puasa kita. Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atau wa haja. Sesungguhnya kami telah menjadikan bagi setiap dari kalian syir'atau wa haja, syariat dan juga jalan. Hanya masing-masing umat dari para nabi dan rasul Allah berikan mereka syariat yang disesuaikan dengan zaman mereka. Disesuaikan dengan keadaan mereka dan Allah lebih tahu. Umat ini cocoknya demikian. Umat ini cocoknya demikian. Mereka satu yaitu beribadah kepada Allah, cuma syariatnya berbeda. Syariatnya umat Islam Rasulullah SAW berbeda dengan syariat umat-umat Islam sebelumnya. Di antaranya adalah bolehnya kita bersuci dengan tanah. Ini di umat-umat sebelumnya nggak ada yang namanya bersuci dengan tanah. Tapi di dalam umat kita ini disyariatkan dan dibolehkan kita bersuci dengan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Telah di, telah dibolehkan kepadaku, telah di, di, diberikan kepadaku atau telah dibolehkan menjadikan tanah itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud dan juga sebagai alat bersuci. Dan ini belum ada sebelumnya. Umat-umat sebelumnya itu kalau mau beribadah harus di dalam bangunan. Harus di dalam tempat ibadah. Tapi umat Islam seandainya dia safar, bepergian di melewati gurun atau melewati tempat tertentu kemudian datang waktu sholat maka boleh baginya untuk sholat di tempat itu juga menghadap kiblat ya sholat di, di atas tanah yang penting suci maka diperbolehkan nah ini nggak ada di umat-umat sebelumnya umat-umat sebelumnya harus beribadah di dalam tempat ibadah Demikian pula bersuci dengan tanah ini tidak ada di dalam umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mengatakan wa uhillat lana al-maghanim. Dihalalkan bagi kami kepada kita umat Islam ghanimah yaitu rampasan perang. Ini hanya dihalalkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya umat-umat sebelumnya ini tidak boleh mereka mengambil sedikit pun dari rampasan perang. Jadi rampasan perang yang didapatkan dari orang kafir yang memerangi kaum muslimin yang kalah ini tidak boleh diambil. Adapun di dalam umat ini, umat Islam ini, umat yang Rasulullah SAW, maka ini dihalalkan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat antara satu umat dengan umat yang lain kadang berbeda. Tapi agama mereka satu yaitu agama Islam yang mengajak kepada tauhid, mengajak menyembahnya kepada Allah Swt semata dan menjauhi kesyirikan. Di antara beriman kepada para rasul adalah meyakini dan mempercayai beberapa kekhususan para rasul. Dan para rasul dan juga para nabi ini mereka memiliki beberapa kekhususan. Di antaranya yang pertama adalah wahyu. Wahyu ini adalah kekhususan untuk para nabi dan rasul. Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu dan juga orang-orang sebelummu kepada Nuh dan juga para nabi sebelum sebelumnya. Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana telah memberikan wahyu kepada Nuh alaihissalam dan juga nabi-nabi sebelumnya menunjukkan bahwasanya wahyu ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Tidak diberikan wahyu kecuali para nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan mereka bahwasanya para nabi dan rasul mereka apabila meninggal hartanya tidak diwariskan. Tapi hartanya ini merupakan sedekah. Beliau SAW mengatakan La nurath ma tarakna sadaqah Kami yaitu para nabi ini tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sodakoh. Jadi kalau seorang nabi meninggal dan meninggalkan harta dunia, maka harta ini bukan diwariskan kepada kerabatnya, tetapi itu merupakan sodakoh. Oleh karena itu ketika beliau SAW meninggal, datang sebagian keturunan beliau, di antaranya adalah Fatimah radhiallahu Datang kepada Abu Bakar Siddiq dan meminta bagian dari warisan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan hadis ini kepada Fatimah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kami para nabi ini tidak diwariskan, tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Di antara kekhususan para nabi bahwasanya tanah tidak akan memakan jasad mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Para nabi semuanya dari awal sampai akhir Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad mereka. Adapun selain para nabi, para syuhada, para salihin, orang-orang yang hafal Quran, maka mereka seperti manusia yang lain akan dimakan tanah kecuali Allah SWT menghendaki. Kalau Allah menghendaki sebagian jasad meskipun dia bukan nabi dan bukan rasul, kalau Allah mengendaki untuk tetap utuh, maka akan tetap utuh. Oleh karena itu kadang terjadi entah itu di sini maupun di negara yang lain sebagian jasad yang sudah lama ditemukan beberapa tahun kemudian masih dalam keadaan utuh. Seperti yang terjadi di sebagian suhada Uhud. Pada tahun 49 Hijriah ada banjir kemudian menyingkap sebagian jasad para suhada yang meninggal pada saat perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Tersingkat 46 tahun setelah terjadinya perang dan masih ditemukan dalam keadaan utuh. Dengan kehendak Allah SWT. Artinya sebagian orang meskipun dia bukan nabi dan rasul, kalau Allah mengendaki maka akan tetap jasadnya. Tapi pada asalnya adalah untuk para nabi dan rasul. Yang jelas mereka lah yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya tanah tidak akan memakan jasad mereka. Di antara kekhususan para nabi bahasanya mereka adalah maksum. Tadi sudah kita sebutkan makna dari maksum yaitu terjaga dari dosa-dosa besar. Di antara kekhususan para nabi bahasanya mereka ketika meninggal mereka di dalam kubur mereka hidup dalam keadaan solat. Para nabi di dalam kuburan mereka hidup dan mereka solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Al-anbiya'u fi kuburihim ahya yusallun Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun Para nabi mereka hidup di dalam kuburan-kuburan mereka Dalam keadaan sholat Dan yang dimaksud dengan hidup di sini Ahya'un di sini Adalah kehidupan barzakh Kehidupan barzakhiyah Yang berbeda dengan kehidupan kita di dunia jadi mereka hidup, tapi kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan kita. Kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu tidak boleh kita kiaskan. Kemudian kita mengatakan kalau para nabi itu mereka hidup, berarti kita boleh meminta doa mereka. Tidak. Jadi mereka hidup dengan kehidupan barzakhiyah yang berbeda dengan kehidupan kita dan tidak ada talazum, ya tidak ada pelaziman apabila orang hidup kemudian mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Kita sendiri di dunia ini kita hidup, tapi tidak semua suara bisa kita dengar padahal kita hidup. Demikian pula janin yang ada di dalam perut ibunya. Dia hidup di dalam perut ibunya tapi dia tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Jadi tidak semua sesuatu yang hidup kemudian dia, dia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang lain. Para nabi mereka ahya, mereka hidup di dalam kuburan mereka dengan kehidupan barzakhiyah, tidak sama dengan kehidupan kita. Dan ini tidak melazimkan bahwa mereka bisa mendengar ucapan kita. Oleh karena itu tidak boleh seseorang berdalil dengan hadis ini kemudian dia meminta doa dari para nabi dan rasul dengan alasan mereka hidup. Jadi mereka hidup dengan kehidupan barzakhiyah tidak sama dengan kehidupan kita. Itu adalah di antara kekhususan para anbiya dan juga para rasul. Kemudian di antara bentuk keyakinan dan keimanan kita kepada para rasul adalah kita wajib beriman kepada para rasul secara terperinci maupun secara global. Wajib beriman kepada para rasul secara terperinci maupun secara secara global. Dan maksud terperinci adalah beriman dengan apa-apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Berupa nama-nama para rasul yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah mereka, kabar-kabar mereka seperti kisah Nabi Musa as kisah Nabi Yusuf as kisah Nabi Ibrahim ini wajib kita imani secara terperinci. Kita imani nama-namanya, kita imani kisah-kisahnya. Jadi wajib mengimani apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk keyakinan terhadap para Rasul, iman kepada para Rasul Allah SWT adalah beriman kepada mereka baik secara terperinci maupun secara global secara terperinci maksudnya adalah kita mengimani tentang kabar-kabar tentang mereka di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Allah menyebutkan nama-nama para rasul sebagiannya dalam Al-Quran. Ini kita imani secara terperinci. Dan Allah menyebutkan sebagian kisah mereka di dalam Al-Quran. Maka kita imani secara terperinci. Adapun para rasul yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita imani secara global. Artinya kita yakini bahasanya di sana ada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu, ada di antara mereka yang kami kisahkan kepadamu." Dan ada di antara mereka yang tidak kami kisahkan kepadamu Artinya para Rasul banyak. Sebagian dikisahkan kepada Rasul, kepada Rasulullah SAW, sebagian tidak dikisahkan kepada Rasulullah SAW. Yang tidak beliau kisahkan, maka kita beriman secara global. Di sana ada para Rasul, selain yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang wajib kita imani. Ya, dan jumlah para Rasul banyak sekali. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada 25 orang. Jadi 25 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bukan pembatasan. Itu adalah sebagian dari para rasul. Wa illa para rasul jumlahnya banyak. Sebagaimana yang tadi Allah sebutkan, ada di antara mereka yang Allah kisahkan kepada Rasulullah, ada di antara mereka yang tidak Allah sebutkan kisahnya. Kemudian beriman dengan para rasul semuanya, baik yang dikisahkan ataupun yang tidak, ini hukumnya wajib. Tidak boleh kita membedakan beriman dengan sebagian rasul tetapi kufur dengan rasulnya lain, tidak boleh. Kalau itu memang seorang rasul, kita beriman. Harus kita yakini. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an menceritakan tentang sifat orang yang beriman bahwasanya mereka la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Sungguhnya kami tidak membedakan antara para rasul-rasul Allah SWT Ini adalah sifat orang yang beriman Membedakan bagaimana? beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan rasul yang lain. Ini bukan sifat orang yang beriman. Jadi sifat orang yang beriman adalah beriman dengan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saat ini apabila mereka mengaku beriman dengan Nabi Musa alaihissalam atau orang Nasrani mengaku beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka pun harus beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengaku beriman dengan Nabi Musa dan juga Nabi Isa, tetapi tidak beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya mereka sudah mengingkari semua kenabian. Tidak beriman dengan Nabi Musa, tidak beriman dengan Nabi Isa, dan juga tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u ahadun min hadil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyun." thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar demi zat yang yang Muhammad berada di tangannya sungguhnya tidak mendengar tentang keberadaanku atau kedatanganku salah seorang di antara umat ini entah itu dia orang Yahudi maupun orang Nasrani kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan risalahku agamaku yaitu agama Islam yang beliau bawa maka illa min ashabin nar kecuali dia termasuk penduduk neraka tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentang kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan kenabian Rasulullah SAW kecuali dia termasuk penduduk neraka meskipun dia mengaku beriman dengan Nabi Musa mengaku beriman dengan Nabi Isa kalau tidak beriman dengan Rasul Rasulullah SAW maka dia tidak dianggap termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ber, mengingkari salah seorang rasul itu berarti mengingkari semua rasul. Pada hakikatnya mengingkari semua rasul. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kadzabat kaum Lutinil mursalin. Kaum Lut kaumnya Nabi Lut telah mendustakan al-mursalin. Al-mursalin adalah para nabi, para rasul. Allah mengatakan kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Padahal apa? Yang diutus kepada kaum Nabi Lut siapa? Nabi Lut saja. Yang diutus kepada kaum Nabi Lut hanya Nabi Lut saja. Tapi Allah mengatakan kaum Lut telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena mendustakan satu orang rasul sama saja mendustakan rasul yang lain. Karena ajaran mereka sama. Ajaran mereka sama mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata. Mendustakan kepada salah seorang rasul adalah sama saja mendustakan rasul yang yang lain. Jadi orang Islam, orang beriman la nufariku baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya tidak boleh kita beriman dengan sebagian nabi kemudian kita kufur dengan nabi yang lain. Kemudian yang terakhir uh, yang yang eh, selanjutnya di antara beriman kepada para rasul adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan mereka yaitu para rasul dan nabi dengan mukjizat. Di mana mukjizat ini adalah sebagai tanda bahwasanya nabi tersebut benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah uh, Allah mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma'amana al bashar. Tidak ada seorang nabi kecuali dia diberikan ayat tanda-tanda kekuasaan yang dengannya manusia akan beriman. Nah Rasulullah SAW telah diberikan mukjizat yang banyak. Nabi Saleh diberikan mukjizat keluarnya onta dari batu yang besar. Nabi Musa as. diberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang banyak. Ya, di antaranya adalah Al-Quran yang sampai sekarang masih kita rasakan. Kemudian pernah e, diperbanyak makanan dan juga minuman. Kemudian juga pernah terbelah bulan di zaman beliau, e, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Isra dan Mi'raj ini juga termasuk mukjizat Rasulullah SAW dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW banyak sekali. Karena apa? Karena beliau adalah Rasul yang paling terakhir. Rasul yang paling terakhir tidak ada Rasul setelah beliau. Oleh karena itu perlu bukti-bukti yang kuat. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari bahasanya beliau adalah seorang Rasul. Kemudian yang terakhir, di antara keimanan kita kepada para Rasul adalah meyakini tentang kekhususan kekhususan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahasanya risalah beliau lain dengan yang lain. Di antara kelebihan dan kekhususan risalah Rasulullah SAW kenabian beliau, bahwasanya beliau diutus untuk semua manusia. Lain dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus kepada kaum tertentu saja. Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Allah mengatakan kul ya ayuhan nas Inni rasulullahi ilaikum jami'an Katakanlah Ya Muhammad Ayuhan nas Wahai manusia Sesungguhnya aku adalah Rasulullah Untuk kalian semuanya Kemudian beliau mengatakan Wa kanan nabiyyu yub'athu ila qawmihi khasah Wa bu'ithu ilan nasi kafah Beliau mengatakan Sungguhnya para nabi sebelumnya mereka diutus kepada kaumnya secara khusus dan sesungguhnya aku diutus kepada seluruh manusia. Ini adalah perbedaan antara kenabian Rasulullah SAW dengan kenabian sebelumnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.